Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd Alhamdulillah Ikhwan din, Wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat Yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT Baru saja kita dengarkan Untayan-untayan nasihat yang mulia dari Syekh Al-Allamah Al-Ustaz Al-Doktor ya, Profesor doktor Wasiullah bin Muhammad Abbas habibullah Ta'ala Wara'ah Salah seorang ulama Ahlul Hadis di zaman sekarang ini. Ikhwan din wa akhwati fillah rahimanallahu iyakum. Insyaallah taala kita akan sebutkan khulasah ya kesimpulan-kesimpulannya saja karena beliau berbicara tidak stop-stop seperti biasanya ya, seperti biasanya Mas Syekh yang kita terjemahkan 3 menit 4 menit bicara kemudian kita terjemahkan ini hampir satu jam beliau terus memberikan faedah-faedah yang masya Allah tapi alhamdulillah nanti akan kita tafril akan kita eh, apa tulis apa yang telah beliau sampaikan supaya faedahnya lebih e, menyeluruh dan lebih e, teliti dalam memilah memilah kata dan bahasa ya, karena luar biasa faedahnya banyak sekali tidak sanggup untuk saya tulis e, kalah cepat dengan Eh, beliau hafizahullah taala warah Adapun khulasahnya berapa poin-poinnya ya, insya Allah nanti ada kita tunggu tertulis semua bahasa Arabnya lengkap kemudian baru diterjemahkan secara detail. Nanti akan kita sebarkan di di media sosial terus mungkin kita sebarkan juga dalam bentuk tulisan ya, di selebaran-selebaran Ikhwan fiddin akhwati fillah allah yakum pertama-tama seperti biasa beliau memuji Allah SWT dengan sepatutnya kemudian beliau bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam untuknya. Poin yang pertama yang beliau bahas yaitu anjuran untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya terutama dalam hari ini nikmat menuntut ilmu syar'i yang dia merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk menuntut ilmu terkhusus ilmu yang bersumber daripada Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Widin, wa akhwat billah rahimanallah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku seiman dan seakidah. Agama kita, agama Islam adalah agama yang siarnya adalah ilmu siarnya adalah ilmu agama yang berlandaskan dengan ilmu baik yang bersumber daripada hal-hal yang dibaca maupun yang ditulis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulnya Allah berfirman Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ya. khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam ya. bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segenap ciptaannya. yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang telah mengajarkan manusia yang telah memberikan ilmu kepada manusia hal-hal yang tidak manusia ketahui lihat awal-awal ayat awal-awal surat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu menegaskan tentang pentingnya ilmu, pentingnya untuk membaca, pentingnya untuk belajar. Karena landasan atau pokok agama Islam syiarnya adalah ilmu. Maka segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan penekanan banyak baik yang di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW menegaskan dalam banyak hadisnya tentang anjuran untuk menuntut ilmu sehingga para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berjasa terhadap umat ini generasi yang pertama daripada umat ini yang menerapkan yang mengamalkan firman-firman Allah SWT tentang anjuran menuntut ilmu dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang anjuran menuntut ilmu sehingga mereka dengan semangat menuntut ilmu dari Rasulullah SAW kemudian menyebarkannya kepada generasi setelahnya para sahabat mengambil dari Rasulullah SAW ilmu yang banyak kemudian sahabat menyampaikannya kepada tabi'in tabi'in menyampaikan kepada generasi setelahnya atau tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai di akhir zaman kelak. Maka ikhwan fiddin rahimanallah yakum semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Wajib bagi setiap muslimin untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya, tentu saja oh, bagi muslimah juga yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah apa yang diucapkan oleh Allah yaitu yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya yang sahih maka wajib bagi segenap kaum muslimin dan muslimah untuk memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengannya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah kita memahami tentang Allah SWT mengilmui tentang Allah SWT mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dengannya dengan Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW kita mengenal agama Allah SWT syariat-syariatnya berupa perkara yang halal, yang haram, yang wajib, yang mandub, yang makruh dan lain sebagainya. Demikian juga kita juga mengenal kepribadian Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah dengan Sunnah Rasulullah SAW kita juga mengenal bahkan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kepribadiannya juga fisiknya. Inilah yang akan ditanya oleh malaikat di alam di dalam kubur tatkala kelak nanti kita berpindah ke alam barzah alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat nanti malaikat akan bertanya kepada kita tentang tiga perkara ya yang pertama malaikat akan bertanya tentang man siapa Tuhanmu Siapa yang telah menciptakanmu? Siapa yang telah menguasaimu, yang memeliharamu, yang memberikan kamu rezeki dan lain sebagainya? Daripada konsekuensi-konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat akan bertanya tentang apa agamamu? Dan yang ketiga malaikat akan bertanya tentang siapa nabimu yang diutus kepadamu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka seorang mukmin atau mukminah seorang muslim atau muslimah yang Allah berikan taufik kepadanya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sehingga dengannya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia mengilmui, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya dia akan mampu menjawab ya. pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut. Tentu saja apabila dilandasi dengan keimanan. Ya. Dan sangat dikhawatirkan apabila seorang tidak mengilmui apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya sangat dikhawatirkan orang yang seperti ini kesulitan dalam menjawab pertanyaan pertanyaan malaikat di alam barzakh ya, yang tentunya akan berlanjut ke alam akhirat karena sesungguhnya alam barzah adalah patokan barang siapa yang selamat dari alam barzah maka setelahnya dia akan selamat lebih dipermudah lagi, barang siapa yang tidak selamat di alam barzah, di alam kubur, maka di alam akhirat akan semakin lebih sulit lagi. Maka ikhwan fiddin rahimanallah iyakum wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mencintai ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menggerakkan hati kita, yang telah menggerakkan kaki kita untuk melangkah demi mendapatkan ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala maka mustahil bagi kita untuk bisa mewujudkan perkara-perkara yang mungkin kita cita-citakan. Ikhwan din wa akhwat fillah rahimanallahi yakum maka yang paling pokok yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita ilmui yaitu perkara-perkara rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama Islam. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, para Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, iman kepada malaikat. Demikian juga rukun Islam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji. Maka wajib bagi kita semua untuk mempelajari untuk mengilmui perkara tersebut. Terkhusus para al umur. Orang tua-orang tua, orang tua Wajib bagi mereka untuk belajar sebagaimana wajib juga bagi mereka untuk mengarahkan <clears throat> anak-anaknya untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW <clears throat> Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib dalam kitabnya Al-Faqih mutafakih dari Ali radhiyallahu taala anhu yang artinya terkala beliau menjelaskan tentang makna dari sabda Rasulullah SAW tentang bahwasanya ilmu itu adalah menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maksud yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah yang berkaitan dengan mengenal halal dan haram. Ini perkara yang luas perkara yang halal baik yang kaitannya dengan permasalahan akidah ya. demikian ataupun perkara-perkara fikih demikian juga perkara yang haram ya. perkara yang haram ada perkara yang haram dalam permasalahan akidah demikian juga adalah permasalahan yang haram yang berkaitan dengan permasalahan fikih demikian juga mengenal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ataukah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal kepada bapaknya tatkala beliau bertanya tentang hakikat ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mempelajarinya maka beliau menjelaskan tentang hal-hal yang pokok-pokok daripada agama Islam berupa salat, zakat dan seterusnya. Demikian juga yang dinukil daripada Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala terkala ditanya kepadanya yang berkaitan dengan apa saja yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengilmuinya maka beliau menjelaskan bukanlah seperti yang kalian persangkakan ya. maksudnya sebagian para penuntut ilmu di masa tersebut terlalu menyibukkan dengan mencari periwayatan hadis yang gharaib ya, yang Banyak riwayat-riwayat yang asing sifatnya. Ya, banyak periwayatan-periwayatan yang asing, yang unik. Ya, dan tawasuk dalam permasalahan tersebut. Ya, terlalu mendalam dalam permasalahan tersebut. Dan banyak ulama memang dalam permasalahan tersebut mereka memperingatkan bahwasanya ilmu itu perkara yang masyhur dan ma'ruf perkara yang jelas dan gamblang jangan cari yang aneh-aneh. Ya. Adapun ilmu yang yang semestinya dicari seorang muslim baik yang bersumber daripada Al-Qur'an maupun bersumber daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang paling pokok-pokok. Misalnya hadis-hadis yang menyinggung tentang permasalahan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban salat, kewajiban-kewajiban zakat, ya. yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi segenap kaum muslimin baik ulamanya maupun yang awamnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala terkira ditanya seperti apa ilmu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka beliau menjelaskan ilmu itu ada dua macam ada ilmu amah, ilmu yang wajib dipelajari oleh segenap kaum muslimin. Baik bagi kalangan ulamanya maupun orang awamnya yang tidak diperkenankan seorang muslim untuk jahil dalam permasalahan tersebut. Untuk tidak mengilmui permasalahan tersebut seperti hal-hal yang berkaitan dengan sholat lima waktu, yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan haramnya zina, ya, haramnya mendekati zina, haramnya membunuh dan lain sebagainya dalam perkara-perkara yang jelas-jelas kehalalannya atau kewajibannya, demikian juga keharamannya. Adapun ilmu yang kedua adalah ilmu yang khusus. Ilmu yang khusus yang sifatnya mempelajari permasalahan-permasalahan tertentu secara detail, secara terperinci. Karena dalil-dalilnya suatu permasalahan seperti yang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Maka yang seperti ini ini hukumnya wajib kifai wajib kifayah ya. bagi sebagian orang Allah SWT wajibkan bagi sebagian ulama itu ilmu yang khusus bagi kalangan ulama ataupun torbal ilm ya. permasalahan-permasalahan yang detail yang rumit seperti juga mengilmui tentang rincian-rincian misalnya ilmu faraid atau rincian-rincian ilmu hadis rincian-rincian ilmu usul fikih demikian juga rincian-rincian ilmu nahu dan seterusnya adapun secara mujmalnya sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan Kemudian ikhwan fiddin akhwati billah rahimanallah yakum. Sebagaimana diwajibkan untuk kita menuntut ilmu, maka setelah itu diwajibkan bagi kita untuk menyampaikan ilmu yang telah kita gapai kepada orang lain. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Qur'an misalnya Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Allah puji generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Dari sisi apa? Dari sisi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak manusia untuk melaksanakan perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mungkar. Itu maksudnya menyampaikan ilmu. Ilmu yang tadi kita sebutkan yang berkaitan dengan perkara yang halal maupun yang haram. Ya. Baik yang berkaitan dengan perusahaan akidah maupun yang berkaitan dengan permasalahan fikih ataupun muamalah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati wa'aha tsumma addaha kami sami'aha kama sami'aha." Farubba sami'in farubba sami'in aw'a Kemudian Rasul yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan wajah bagi seorang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian dia hafal. Ini anjuran untuk mendengar sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian menghafalkannya. Kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ya, bisa jadi kata Rasulullah SAW orang yang mendengar itu lebih fakih daripada orang yang menyampaikan. Kemudian Syekh Habibullah taala memperingatkan juga untuk hati-hati dalam berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara tentang halal dan haram, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sekali-sekali dia berbicara dengan yang tidak bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah tentang halal dan haram. Ya, jangan dengan akalnya, ya. jangan dengan hawa nafsunya, jangan dengan perkataan-perkataan manusia tapi hendaklah dia berbicara tentang agama Allah SWT itu dengan qala Allah wa qala Rasul dengan bersandarkan daripada firman Allah SWT dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya juga mengingatkan untuk kita tidak berpecah belah, tidak berkelompok-kelompok, karena hakikatnya Muslim adalah satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an Wala la Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan janganlah berpecah belah. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu dengan berlandaskan Al-Qur'an. Berlandaskan dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an ini kunci keselamatan daripada perpecahan. Wala dan janganlah berpecah belah. Artinya tatkala kita tidak berpegang kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an pedoman kita, maka secara otomatis kita akan berpecah belah. Ya kan tapi memang sudah sunnatullah bahwasanya perpecahan itu pasti ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya akan telah terpecah belah orang-orang Yahud ke dalam 71 kelompok sebagaimana terpecah belah orang-orang Nasara ke dalam 72 golongan dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan semuanya masuk ke dalam neraka jahanam kecuali satu golongan yaitu golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Maka ikhwan fillah rahimanallah iyakum perlu diketahui memang ada fakta bahwasanya ada di sebagian orang-orang yang mengaku Islam ada yang menyebut mereka menyebut diri mereka dengan Qadiyaniyah Ada yang menyebut mereka diri mereka dengan Sufiyah ataupun Syiah. Yang mereka menyandarkan diri mereka sebagai kaum muslimin. Padahal apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan itu jauh daripada Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka sadarkan amalan-amalan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan diketahui bahwasanya apa yang telah mereka yakini dan apa yang telah mereka kerjakan bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa tetapkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadisnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu man ya'is minkum min ba'di fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya memang orang yang berumur panjang di antara kalian nanti setelahku dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Maka solusinya fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Maka untuk selamat daripada perpecahan, untuk selamat daripada perselisihan, untuk selamat daripada berpuak-puak, berkelompok-kelompok, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini adalah apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah khulafa Rasidin, ya, sunnah Abu Bakar apa yang telah di digariskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang telah digariskan juga oleh Umar, apa yang digariskan juga oleh Utsman dan apa yang digariskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Itu solusinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi juga ya. Dalam firman-Nya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih dalam suatu permasalahan, berbeda paham dalam suatu permasalahan maka solusinya satu saja yaitu kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya kepada Allah maksudnya cocokkan kepada Al-Quran kepada Rasulnya maksudnya cocokkan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian betul-betul mengaku beriman kepada Allah Swt kepada Allah SWT dan hari akhirat. Maka ikhwan bidin akhwati billah rahimanallah iyakum. Agama Allah Subhanahu wa taala satu. Sebagaimana kitab Allah Subhanahu wa taala satu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ya. Pada hari ini yaitu hari Arafah, tatkala Rasulullah SAW mukub di Arafah, di Hajatul Wada haji perpisahan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama maka dari situ wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna bagi kita nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna atas kita dan haram bagi kita untuk mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersempurna tersebut kepada kita. Maka ikhwan din rahimanallah iyyakum Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yaitu agama Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu dengan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir maupun secara batin mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sangat disayangkan ya. tatkala para imam-imam Terkhusus imam yang empat itu yang dikategorikan mereka adalah imam-imamnya alusun nawal jamaah yang mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin secara akidah maupun fiqih Para imam-imam tersebut berusaha senantiasa untuk mewujudkan dan mengamalkan serta mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Sunnah Rasulullah SAW secara lahir dan batin, baik yang berupa akidah ataupun keyakinan atau ke perkara-perkara fikih ataupun muamalah. Ya. Sangat disayangkan Tatkala imam-imam tersebut mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara lahir dan batin, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, ternyata sebagian dan bahkan banyak daripada pengikut-pengikut imam-imam tersebut, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, rahimahumullah taala Jumain, ya, banyak ya, dari sebagian mereka pengikut-pengikut imam-imam tersebut misalnya dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i ternyata mereka mengikuti imam-imam tersebut lebih kepada mengikuti fikih-fikihnya saja amalan-amalan lahiriah saja. Adapun yang sifatnya fiqh akbar yaitu yang berupa keyakinan, i'tiqad iya. hal-hal yang berkaitan dengan keimanan maka mereka tidak mengikuti jejak para imam-imam tersebut. Sementara imam-imam tersebut mengikuti berusaha mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW secara lahir dan batin baik yang berkaitan dengan urusan akidah maupun yang berkaitan dengan permasalahan fiqih ya, sangat disayangkan sebagian orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i atau pengikut Imam Malik ataupun pengikut Imam Abu Hanifah mereka mengikuti imam-imam tersebut dalam permasalahan fikih saja adapun dalam permasalahan akidah mereka meniru atau mengikuti selain akidah Rasulullah SAW mengikuti akidah selain akidah imam yang empat tersebut ya. di antara mereka ada yang mengikuti jejaknya Abu Hasan al Ashari pada fase yang pertamanya atau fase yang keduanya ya. yaitu ya, fase pertama Imam Abu Hasan al Ashari sebagaimana kita ketahui bersama bermazhab Mu'tazilah kemudian fase kedua bermazhab sebagaimana yang kita ketahui bersama sekarang ini yaitu mazhab Asy'ari yang mengimani sebagian yang menetapkan sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja ya, ya. walaupun sebenarnya pada fase yang terakhir Imam Abdul Hasan Asy'ari fase yang ketiga dia kembali lagi kepada mazhabnya imam yang empat tersebut yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan e, akidah. Di antara mereka ada juga yang mengikuti keyakinannya e, Al-Maturidiyah. Maka yang seperti ini bisa dipastikan yang demikian bukanlah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau betul-betul kita mengakui kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi kita untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah ataupun dalam permasalahan amalan-amalan demikian juga dalam permasalahan akhlak maka ikhwan fiddin wa akhwati billah rahmanallah tidakkah kita takut tatkala malaikat nanti bertanya di alam kubur, di kubur kita. Terkala mereka bertanya tentang tiga perkara tentang Allah SWT tentang agamanya tentang Rasulnya maka terkala seorang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Mempelajari Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang bersumber dari Al-Quran Dan sunnah-sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW Melalui perantaran para sahabatnya Maka biiznillah dia akan sanggup untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut Adapun kalau dia tidak mengambil dari sumbernya yang benar dia hanya membebek bertaklid buta kepada seseorang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikhawatirkan dia tidak sanggup menjawab pertanyaan malaikat sebagaimana dalam hadis tentang dialog malaikat dan penghuni kubur maka orang-orang yang munafik itu menjawab ha ha la adri ya. aku tidak tahu aku cuman mendengarkan orang berkata maka pun aku, maka aku ikuti perkataan orang tersebut di sini ada celaan terkala seorang ya, bertaklid buta mengikuti jejak mengikuti tuntunan selain tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dalam permasalahan ini yang berkaitan dengan permasalahan tadi sudah sewajibnya sudah sudah sewajibnya seorang mengikuti jejak Rasulullah SAW alaihi ya. sebagaimana terkala mereka mengikuti jejak para imam-imam tersebut bukan cuma permasalahan fikih saja akan tapi mengikuti jejak-jejak mereka juga termasuk dalam perkara akidahnya ya, karena akidah dan fikih yang diajarkan para imam-imam tersebut bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, Ikhwan Fiddin, Rahimahullah Iyakum, Setelah itu Syekh Habibullah Ta'ala menasihatkan kepada kita untuk mengenal satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perselisihan tadi. Tadi kan sudah disampaikan tentang bahwasanya umat Islam akan terpecah belah kepada 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi 72 masuk neraka hanya satu yang Allah selamatkan yang disebut dengan firqatun najiyah. Ya, firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dalam hadis yang lain Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya mereka yang dimaksud dengan kelompok yang selamat tersebut satu kelompok yang selamat tersebut mereka adalah seperti aku dan para sahabatku hari ini. Artinya yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Ikhwan Fiddin ya. Rahimanallah iyakum setelah itu beliau mengingatkan bahwasanya wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Wajib bagi kita juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di masa sekarang ini. Masa tersebarnya ilmu yang sahih yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah, ilmu yang murni yang sebelumnya sempat ada kegelapan. Maka zaman sekarang ini bisa dikatakan zaman kebangkitan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh dua imam yaitu Imam Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Wahab dengan ilmunya dan Imam Abdul Aziz Al-Saud ya. sehingga dengan tangan keduanya ilmu yang sahih ini ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah ini merata menyebar ke seluruh dunia ya. Ya. dengan perantaran mereka sampai sekarang keturunan-keturunan mereka dengan taufik dan karunia Allah SWT telah berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ya, termasuk di antara mereka di, di antara para penerus ya, Imam Mujaddid tersebut seperti Syekh Al-Imam Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah taala dan yang lainnya. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah SWT pada masa sekarang ini kita jumpai para ulama dan para penuntut-penuntut ilmu yang mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khadalam wala man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Ya. Akan senantiasa ada satu kelompok daripada umatku ini yang menang di atas al-haq. Tidak akan memadorotkan mereka orang-orang yang mengisi mereka maupun yang meninggalkan mereka sampai hari kiamat kelak. Orang-orang inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah dan berikanlah kami bimbingan dan taufik agar kami senantiasa berada di atas jalan yang lurus ya jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat dari kalangan para nabi dari kalangan para siddiqin dari kalangan para syuhada dan dari kalangan para salihin maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk mereka mencari ilmu yang ada pada ulama yang mengajak kepada Alkitab, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman generasi salaf, generasi terdahulu daripada umat ini dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan dua generasi setelahnya para tabiin dan atba tabiin. Maka tidak boleh mengikuti akidah selain akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti akidah Al-Asy'ari ataupun yang lainnya. Wajib bagi kita untuk mengikuti dalil yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, adapun imam-imam yang empat tadi yang paling terkenal di antara imam-imam yang lain, imam empat mazhab tersebut ya, pokok-pokok yang mereka Pakai dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga ijma dan kias. Kesemuanya bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik yang berkaitan dengan permasalahan akidah maupun yang berkaitan dengan permasalahan fikih. Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala menukilkan beberapa perkataan-perkataan para sahabat di perkataan yang Mas'ud Kemudian beliau juga menukilkan perkataan eh, Abu Hanifah sebagaimana beliau juga menukilkan perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah taala jemain baik baik hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan akidah maupun fikih yang bersumber daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menegaskan untuk wajib bagi segenap kaum muslimin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau juga menegaskan suatu permasalahan yang diharamkan bagi segenap kaum muslimin untuk berfatwa atau menyampaikan suatu perkara tanpa ilmu menyandarkan hukum syariat tanpa ilmu, tanpa landasannya daripada Al-Qur'an dan sunnah. Ini halal, itu haram, akan tapi tidak bersumber daripada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga menyebutkan beliau senang dengan apa yang telah diwujudkan oleh sebagian asatid yang ada yang berkaitan terkhusus, yang berkaitan terutama yang berkaitan dengan permasalahan sekolah, ya, sekolah-sekolah yang ada, ya. seperti sekolah ya. yang kita ketahui di Al Madinah di Solo, ya. yang telah dilihat langsung, diperiksa langsung oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi Habibullah taala dengan mata kepalanya beliau langsung datang ke tempat dan yang lainnya beliau mensyukuri beliau berterima kasih atas jasa sebagian ikhwan-ikhwan yang telah berpartisipasi dalam eh, perkara tersebut karena perkara tersebut adalah perkara yang penting yaitu yang berkaitan dengan pendidikan penerus-penerus generasi eh, al-sunnah kelaknya kemudian beliau juga mengingatkan untuk kita juga taat kepada pemerintah muslim selama mereka mengajak kepada ketaatan kepada Allah SWT selama mereka mengajak kepada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkala para pemimpin tersebut terjatuh ke dalam kesalahan, maka hendaklah dinasehati dengan penuh hikmah bukan dengan eh, ucapan-ucapan uh, yang bisa uh, memprovokasi yang bisa uh, membuat keributan di tengah masyarakat ya. kemudian beliau juga menasehatkan kepada Al-Ustadz Luqman Abduh untuk hikmah di dalam berdakwah dengan beliau juga menyebutkan beberapa poin ya. di situ ya, yang insya Allah taala nanti akan kita eh, tuliskan dengan lengkap ya, di dalam eh,